Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Asia Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Cici Kirani pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian Kolbu Dan Alhamdulillah saya sudah berada di tengah-tengah Bapak di rumah Bapak Adiasa Daud Langsung saja kita sapa ya Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat, Sehat Alhamdulillah nih sama Mbak Mira nih Iku Digeser aja Satu-satunya <laughs> Yang manja Waduh Yang soleha Amin Amin <laughs> Bu, tahu nggak temanya pagi ini kita bicara mengenai adil dalam kacamata Islam. Makanya istrinya di sebelah. Takut yeah, salah ngomong. Betul. Nah, kalau salah ngomong langsung dicowel. Iya. Yeah, <laughs> iya. Dan saya sudah berada juga di tengah-tengah ibu-ibu yang cantik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu. Alhamdulillah. Udah cantik, sehat, kompak lagi. Ini pengajian mana nih Bu? Subhanallah, semoga ibu-ibu di sini amanah terus. Amin. Bu udah 4 tahun ngaji di sini. Yang udah 4 tahun berapa orang, Bu? Oh banyak subhanallah. Kita deh. sudah sampai 800 orang. Subhanallah. Alhamdulillah pengajian ibu. Mudah-mudahan banyak umur Bu ya. Amin. Kita bersama-sama di dunia dan bersama-sama di akhirat. Amin ya Allah. Bu doain Bu rumah ini insya Allah kalau ada rezeki saya mau jadi Islamic Center Bu. Amin. Nah, bagi pemirsa di rumah juga yang mau ngaji di sini silahkan di Kalibata di rumah kami tiap hari hmm. Selasa hmm. ibu-ibu bapak-bapak hmm. juga ya. Ya. Untuk ngaji jam berapa Ibu Dewi? jam 2 jam gratis, 4 gratis oh iya <laughs> insya Allah gratis dapat makan dapet malah ya bu ya lagi dapat baju apa apa <laughs> baik bang pemirsa insya Allah sama satu jam ke depan oh iya teh saya ya, kenalin ya, tuh ya, mama ya. saya juga oh, kemarin iya, kalau saya itu mama ya, saya yang pakai jilbab putih itu iya subhanallah ini kan hari ya. apa ya Ad, ya. hari iya. Desember Desember lah iya deh uh -uh. sehat mah ya Alhamdulillah. Eh baru lewat Desember baru lewat. <laughs> Iya. iya deh. Ya baik Insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang adil dalam kacamata Islam. Nah kalau misalnya kita apa lihat tayangan TV akhir-akhir ini ya Bu ya banyak sekali eh, kasus-kasus uh, tentang masalah hukum, masalah keadilan. Ada yang wah sampai jabat tinggi ataupun apa yang ikut terkait bahkan ada nenek-nenek yang maling semangka ya Bu ya dihukum dengan berapa saya nggak tahu uh, berapa bulan atau berapa hari. Nah, Bang sebenarnya adil itu bagaimana menurut Islam? Kalau kita bicara adil itu kan luas ya. Ini tentang hukum, belum tentang adil pada diri kita sendiri, pada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama, terutama terutama dengan lingkungan teman kan banyak sekali. Nah, kalau bicara mengenai adil hukum itu gimana, Bang? Sebelum itu tadi kan soal nenek-nenek yang dapat hukuman iya. gara-gara ya. kakao ya, nyuri, iya, eh, mencuri apa tuh? uh, bukan kakao apa namanya coklat, hmm, ya kan? Gitu. Tiga tiga itu di itu nenek-neneknya nenek minanya yang salah tuh. Hmm. Kenapa? Kan dia kan mencuri kakao hmm. tiga butir kan? Yeah. Ditanya sama petugas, ini buat apa bu? Dia bilang buat bibit katanya. <laughs> ya bibit kan lagi marahan sama petugas, gitu kan salah dia. iya. Iya. Waktu itu kan bibit Chandra kan lagi rame, ya kan? Jadi dong tanya, ini buat apa bu? Buat bibit, wah ditangkap dia <laughs> oh, gitu. dia bilang buat di rumah nih canda. Iya. Gitu. Baik, soal adil ya. Hmm. Adil dalam Islam itu secara keseluruhan itu lawan dari zalim. Adil lawan daripada zolim. Apa tuh zolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim. Lawannya adil. Misalnya apa bu? Naro golok di punggung orang. Nah, itu zolim kan? golok taruhnya di buah semangka bukan di pung orang tuh dolim nah gitu kan nah kemudian memeluk istri orang atau suami orang itu juga zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya lawannya ada Allah adil jadi keseluruhan seperti itu yang namanya adil adil adalah lawan daripada zolim zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim ya kan gitu zolim kamu apa misalnya ya anak yang tadinya harus dididik malah dipukulin itu zolim namanya kan ya anggota keluarga pembantu yang mesti di, apa, di, apa majikannya malah disetrika segala macam tuh zalim namanya kan setrikaan buat baju disetrikain pembantunya di Malaysia nah kan begitu kan ada kejadian tuh nah, itu namanya zalim jadi zalim itu lawan daripada adil adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah adil dari keseluruhan jadi adil dalam arti keluarga seorang suami adil kepada suaminya eh kepada istrinya karena istri kata Rasulullah perempuan itu dibuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau didemen dia tambah bengkok, kalau oh, dipaksain dia patah. Masa asofo binisa, maka nasihati dia. Suami istri juga harus adil kepada suami, hak haknya ada. Jangan bilang, eh nggak bisa emansipasi. Gender, gender nih, gender tahu? Waduh, ibu tuh arijalu kaum munala nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Walaupun gender kita hargai betul ada, tetapi tetap pemimpin dalam keluarga itu adalah suami menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil dalam keluarga. Hak haknya istri dikasih juga, hak suami juga dikasih. Kalau suami pulang bawa gajinya cuma pas-pasan, aduh alhamdulillah, yang penting kamu udah baik, sehat, enak ya bu. Terus mana aja loh? Gaji cuma segini, minta makan yang banyak, kasih racun loh. Nah ini kan kacau lagi nih kan. Dalam hati jadi musi yang tadi. Jadi adil adalah lawan kata dari zalim di mana menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau orang yang berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan fungsinya, kewajibannya, haknya, maka dia adalah orang yang adil. Itu secara keseluruhan, Pak. Negara juga demikian, kira-kira gitu kalau misalnya nanti di akhirat Bu ya kita di surga amin ketemu ya Bu ya. Itu kan timbangan istilahnya ibadah amal kita tuh ditimbang gitu. Udah berasa ad, uh, adil nggak nih antara uh, ibadah amal dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di ini Bang oh, secara kasat mata di dunia nih kita istilahnya bisa membedakan ini adil atau tidak adil kita sendiri kan yang tahu gitu. Ke anak dulu deh Bang antara kakak dan adik gitu kan eh, anak pertama, anak kedua. Kadang kita suka ada satu ya Bu ya kayaknya saya aduh lebih sayang ke ini yang ini kok begini sama saya gitu nah untuk kita bisa merasa adil dulu kepada anak gimana bang tadi udah kita kan sudah pernah membicarakan mengenai uswatun hasanah Rasulullah Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan anak eh, anak-anaknya tidak pernah membeda-bedakan istri beliau gitu kan Rasulullah ya kan kemudian uh, Rasulullah berlaku adil kepada sahabat-sahabatnya ini memang berat karena kecenderungan hati kita pasti condong pada sesuatu yang kita sayangi itu, itu harus dibatasi mbak dan ini sulit ya, sulit sekali saya kira pada anak pun demikian Kenapa teh gitu kalau anak satu di beda kalau aku sih enggak sih kayaknya perasaan anak semua disayangin. Ya kan? Mungkin yang mirip tete kali ya Yang mirip A nggak disenangin gitu nah, Enggak kan Iya deh Bang uh, nanti kita akan bahas ya Tentang bagaimana ada dalam Islam Ibu-ibu ibu pasti ada yang mau bertanya ya kita Ada ibu ibu orang hebat ya. semua nih Ibu-ibu nih Iya deh harusnya Bu ya oh. Karena itu pemirsa tetap bersama kami di Titian Kolbu Kita akan kembali ke yang satu ini Insya Allah lagi di Titan Kobo dan kita masih membahas tentang adil dalam kacamata Islam. Nah, eh, Bang, kalau bicara mengenai adil, itu pasti misalnya kita tidak merasa adil, ada salah satu yang dirugikan gitu ya Bang ya. Kalau misalnya kita pengen menerapkan keadilan dalam keluarga dulu Bang gitu, untuk istilahnya adil dalam waktu kita, ada yang mungkin ibu-ibu di sini ada yang bekerja, atau punya suami yang memang bekerjanya padat luar biasa gitu. Berarti kan waktu dengan anak tuh kan berarti sangat sedikit ya ketemu dengan anak gitu. Nah untuk kita bisa memaksimalkan bertemu dengan anak supaya kita tetap uh, ada adil dalam keluarga itu bang, apa sih yang harus kita terapkan? Kita coba kita baca ayat Al-Quran dulu ya mm -hmm. mengenai uh, uh, Jabir Tamiha dalam bukunya ya. Al-Mu'arada fil Islam menjelaskan pemimpin adil adalah pemimpin yang adil pada dirinya dulu, takwa pada diri dulu. Kan? Adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan itu surat An-Nisa Malapan. Ada yang bisa baca, Bu? ayah silahkan silakan, Bu. Siapa namanya, Bu? Ibu Fatima subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha Wa idza haramtum bainan nasi antahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Ya. sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk anak kita. Itu kan amanah dari Allah tuh. Kan? Nah, kemudian menyuruh kamu bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat Jadi Walaupun pada keluarga kita sendiri Ya kan kita mesti adil Nah adil ini mundur ketentuan Islam Harus berdasarkan syariat Islam Makanya saya katakan ketika Khalifah saja teh memimpin Umar atau uh, Abu Bakar Syirik Dia mengatakan Ati'uni ma'atat Allah Taatlah kepada aku sama aku taat pada Allah Kalau dia adil jadi taati Kalau dia tidak adil dia diturunkan. Nah ini jadi keadilan. Cuman memang menerapkan rasa adilnya harus dari diri sendiri dulu kan teh. Bagaimana kita bicara jadi pemimpin adil kalau di ruang rumah tangannya berantakan. Ya susah itu loh. Saya kalau ngeliat pemimpin maaf teh, saya ngeliat dia berhasil nggak memiliki rumahnya. Kalau dia berhasil memberikan anaknya berarti dia bisa berhasil. Tapi dia ngomong tuap-tuap kiri kanan tapi anaknya berantakan, ya jangan diharapkan bisa memimpin yang lebih besar lagi. Kan gitu, iya. Atau dia bicara tentang bagaimana Islam tapi anak-anak dididiknya sekuler nggak jelas wah ini cuman cuman ngomong doang lip service ya kan gimana bicara marilah saudara-saudara kita tegakkan Islam tegakkan syariat anaknya datang pakai anting di dirinya bapak bapak pakai itu itu mau jajan bagaimana dia suruh orang gitu dan dia sendiri kayak gitu kan baik bener bu ya <laughs> ada nggak yang anting di sini buat anak-anak bu nggak ada ya alhamdulillah Bang kita kasih kesempatan Anda mau nanya ya Bang ya. nanya ya, ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ya, silakan. Mari Bu, Ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna. bu Erna. Ustaz, saya menanyakan. Tadi kaget, saya kira Ibu Ani Bu tadi Ibu ya kayak Ibu Ibu Presiden dari jauh Bu. Mari Bu. Bu Erna silakan. Uh, yang saya tanyakan hmm, apa yang dimaksud dengan adil terhadap waktu? Waktu ya Bu saja. Iya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya jawab ya. Rasulullah itu membagi waktu itu, ya para sahabat-sahabat menurut uh, apa namanya pelajaran yang saya pelajari itu membagi empat bagian bu. Jadi seperempat waktunya dipakai untuk istirahat, seperempat waktunya ini manajemen waktu bu ya, seperempat waktunya dipakai untuk ibadah, seperempat waktunya dipakai untuk mengajar atau belajar gitu kan, Seper seperempat lagi untuk usaha. Hidup 24 jam dibagi empat jadi enam jam enam jam ya bu ya. Nah 6 jam buat tidur eh, Buat istirahat lah ya kan Udah banyak tuh sebenarnya kalau Rasulullah malah nggak 6 jam Malam aja dia sampai kakinya bengkak-bengkak Tapi kalau kita nih umat sekarang ini Kita bagi 4 aja lah manajemen waktu 6 jam buat tidur buat istirahat maksudnya 6, 6 jam buat ibadah pada Allah 6 jam lagi buat apa namanya buat usaha dan 6 jam lagi untuk cari ilmu. Nah, kalau enggak jangan orang 6 jam buat istirahat dia tidur sampai 12 jam. Betul ibu-ibu? Betul ibu? Ya kan? Udah tidur malam, tidur lagi siang, ya tidur lagi sorenya. Ya kan gitu. Jadi manajemen waktu bu. Usaha juga demikian. Jadi jangan kadang-kadang orang usaha sampai tengah malam. Ya. Itu kan tidak manajemen waktu nggak jelek tuh. Betul. Jam satu alasan mau cari uang. Dia pulang, sholat isanya buru-buru, udah ngantuk, udah linglung. Pagi-pagi subuhnya jam 8. Wah, nggak berantakan ini hidupannya. Nah, kecuali kalau alasan misalnya dia malam itu ada kerja sip-sipan kan dia bisa tidur siang dulu. Jadi manajemen waktu adil terhadap waktu itu benar bu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al waktu kasaif ilam tak tahu kotak. Waktu itu adalah pedang. Kalau kamu tidak pakai dia akan memotong kepalamu sendiri. Coba ibu, 4 tahun di sini berasa nggak udah ngaji? Nggak berasa kan? Seperti kemarin kan? Beberapa di antara kita yang sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur masih ada kan? Waktu itu makanya Rasulullah mengatakan, eh Allah mengatakan wal asr demi waktu idal insan Nabi husn manusia itu merugi ilal ladzina amanu kecuali orang yang beriman wa amil sholihat beramal saleh wa tawassul bil haqq wa tawassul sabr menasihati dengan kebenaran dan nasihati dengan kesabaran nah itu itu teh masih ada waktu ya dikit ya membahas soal ayat ini itu kenapa disebut dengan wal asr wal asr itu kan orang bilang kan e, demi masa ya wal asr itu ada tafsir yang mengatakan itu waktu asar waktu asar itu sempit Nah hadisnya begini, kata kata Rasulullah, ya, masalah kamu kama rojul istajar jaro. Perumpamaan kalian dengan Yahudi dan Nasrani itu seperti seorang saudagar yang mencari pekerja di ladangnya. Allah itu saudagar yang mencari pekerja di ladangnya di bumi. Maka Allah mengatakan kepada umat manusia, "Mayyamalu min min min hudwatin ila nifsin nahara lakirat." Siapa yang mau bekerja di ladangku di bumi ini dengan upah satu kirot satu gunung emas dari pagi sampai tengah hari. tul Yahudi maka bekerja orang Yahudi. Orang Yahudi panjang-panjang umurnya. 700 tahun, ya, 1000 tahun malah. Gagal mereka. Kemudian Allah berfirman lagi, "Mayyamalu min nafsin ila salatil asar ala kirat." Siapa yang mau bekerja di ladangku, di duniaku ini dari waktu zuhur sampai sholat asar teh. Upahnya satu kirot satu gunung Uhud. Amalatun nasara. Maka bekerjalah orang-orang Nasrani. Umurnya panjang-panjang Nabi Isa 700 tahun. Tapi dihianati sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Mayyamalu min salatil asar ila anta syamsu ala kirat. Siapa yang mau bekerja di ladangku dari mulai waktu asar sampai waktu maghrib waktu sedikit dengan upah satu ke gunung mas. Pak antum kata Rasulullah. Kalian umat Islam umur hanya 63 tahun Rasulullah. Tapi Islam sampai hari ini sudah berapa banyak yang kita dapatkan keislaman. Kalau tidak ada Islam yang Rasulullah kita udah mau bilang zalik kita nggak tahu kehidupan kita seperti apa. Nah ini manajemen waktu. Jadi betul-betul Wal asar itu kalau kita baca bahkan sahabat Rasulullah ketika bertemu mereka membaca, mau, mau pulang baca wal asar. Karena demi masa sesungguhnya merugi orang-orang itu. Merugi bu, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya pangkat jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden mati semuanya. Lihat Presiden Soekarno, Presiden Soeharto udah meninggal. Semua bakal meninggal, menteri udah banyak yang mati. Mau ngapain dengan jabatan-jabatan terus mau dilanggengin, ya kan gitu. Tapi kalau manajemen waktu yang benar, kita syakina bahwa ada rahmat di dunia dan insya Allah kita berakhir dalam para usul khotimah itu manajemen waktu yang ya benar ya. Terima kasih Bu Erna, aduh Bu Erna iya. baik banget ya. Baik, penanya berikut langsung saja. Oh, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatima. Maaf, maaf Ibu duduk aja nggak apa-apa. Iya, silakan Bu. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Ustadz apa saja sih keistimewaan dari sifat adil tersebut? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum Kalau adil bu, dia keistimewaannya dia akan atau ada satu lagi nggak? Ya sekaligus. Udah. Iya. Oh, iya, oh, ada, oh, ada, siapa namanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Ya. Oh, saya dipanggilnya Yuyuk, Bu. ya <laughs> di rumah tuh panggil Yuyuk. Itu iya. Ya nggak tahu nih mama manggil dari kecil panggil Yuyu. Dari yang saya manggil Yuyu. Teman-teman SD saya manggil Yuyu, ya. Kalau teman-teman manggil Yuyu saya, makanya saya kaget dia bilang, tapi Yuyu ada akhirnya. Mari bu eh, saya mau bertanya, jika kita sebagai eh, hakim, bagaimana langkah yang tepat eh, menerapkan keadilan itu terhadap kasus yang menimpa kerabat kita, mengingat uh, posisi kita serba salah? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Yuyun ya. Baik, langsung saya kali ya. saya kira ini sekaligus saja. Ya. Jadi sebenarnya oh, pertama hakim dulu deh Bu Yuyun. Memang hakim ini berat. Kalau saya pernah baca buku Albul Ala Al, -Al, Maududi, hakim saja. Kalau kamu ketemu hakim di tengah jalan jangan kasih payung kata dia. Karena kalau kasih payung, oh orang pada kasih payung. Begitu ada perkara kan kena ya. Berat loh hakim itu. Makanya Oh, itu alhamdulillah hakim saya nggak jadi hakim itu. Ya, karena hakim itu berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beginilah, kita kembali kepada ketakwaan. Saya ingin sampaikan coba lanjut ya mengenai adil pada dirinya ya. Adil pada dirinya ya. Ini adalah pemimpin yang dekat pada Tuhan. Ya. Dirinya terhindar dari perbuatan dosa. Memiliki sifat wara yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia. Dapat dipercaya dalam memegang amanah kepemimpinan. Adil dalam kepemimpinan itu juga mengendaki adil dalam aspek sosial adil dalam menerapkan hukum. Ya. Nah, ini yang kita yang yang yang poin pertama. Matiin lagi nih. Ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu bicara tentang bagaimana tadi adil yang harus sesungguhnya ya dia akan memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Kalau pemimpin ibu orang yang adil bukan orang yang zalim, rakyat akan mendapatkan kemaslahatan luar biasa. Tidak akan dia mengambur-amburkan uang negara hanya untuk kepentingan dirinya dan dia haramkan bagi dirinya ketika dia jadi menteri, jadi presiden, jadi wapres, jadi gubernur akan makan uang haram karena uang haram itu akan mengalir kepada dirinya dan pada anak-anak. Orang akan kema kemaslahatan dia jaga. Dia tidak hanya bicara saja berantas berantas korupsi, tapi kalau dia sendiri melakukan korupsi itu bukan pemimpin yang baik di semua level. Jadi kata-kata kata-kata kata apa kata Allah dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan Allah yang taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, jangan cuma bisa ngomong doang lo. Tapi tidak bisa mengerjakan apa yang kalian omongkan. Anda berat. Berat sekali. Kita mau jadi pemimpin, harta kita banyakin. Men Misalnya nih, saya jadi menteri kan kemarin 5 tahun. Wah, jadi menteri tinggal 2 tahun lagi. Wah, saya harus duit, ambil duit banyak dari kantor supaya saya bisa. Wah, nauzubillah min zalik. nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Namanya seperak duit haram saya makan gak ada insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah. Kalau subhat, nauzubillah misalnya kita nggak tahu kalau subhat itu kan banyak tuh dari apa saya dulu kan lawyer juga. Tapi artinya kita ini harus menjaga kalau orang adil dia akan memberikan kemaslahatan buat orang banyak. Bagaimana Rasulullah memberikan kemaslahatan buat orang banyak kan ini teh. Tapi kalau kalau orang yang tidak adil jadi pemimpin, aduh Nah, mudah-mudahan insya Allah Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang dan selalu dipimpin orang-orang yang berlaku adil ya. Amin, ya Dalam semua serata dari ya, lurah ya. sampai presidennya adil semua. Amin, amin, ya Untuk ya, itu pengajiannya harus dihidupin semua. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Baik. Amin. Ya. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Ya, ditahan dulu ya Bu ya karena kita akan break. Bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini dengan pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah hadir di sini karena tetap bersama kami. Insya Allah. Alhamdulillah kita di dua segmen sudah membahas mengenai adil tentang waktu, manajemen waktu, adil terhadap anak, keluarga, adil terhadap diri kita sendiri. Dan kalau bisa mengenai adil memang sungguh banyak luar biasa, terutama adil terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita dan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya langsung saja ke pertanyaan berikut dengan Ibu siapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartini. Pak Ustadz saya ingin bertanya, jika ada seseorang memberi tuntunan sikapnya tidak adil karena ada uang suap, uh, pelicin atau uang sogok. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penanya lagi? Langsung akan dijawab. Sudah cukup. Oh iya, silakan, Bang. Ya saya kira tadi saya sudah sampaikan ayatnya, Bu ya. Bahwa Allah mengatakan, kabur ramaktan indallahi ang taqulu ma la Oh Allah sangat murka bagi orang yang bisa ngomong doang tapi tidak ngerjakin. Dia sesungguhnya pemimpin, tapi kelakuan dia justru tidak bisa menjadi panutan. Maka kepemimpinannya itu mungkar. Mungkin itu membawa membawa kemungkaran ya, membawa ke, ke, ke, apa, ke, ketidakfaedahan buat orang banyak. Nah oleh karena itu saya ingin sampaikan pemimpin yang adil menurut uh, pemimpin yang adil. Gitu. Jadi kalau sebuah jabatan ya, dia tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dia berikan kesempatan kepada rakyat, bukan itu? Ya, betul. Eh, dengan kemampuan mereka, ya kan? Ini ini bukunya maksud saya. Kalau saya tulis Abdurrahman Al Maidani ini bukunya. Dan berperilaku adil itu juga diterapkan dalam setiap perbuatan, perkataan dan dalam penerapan keputusan hukum. Pemimpin adil itu akan mendapat perlindungan Allah. Ingat nih, pemimpin yang adil dia akan mendapat perlindungan Allah SWT di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan pemimpin yang tidak adil atau khianat kepada rakyat akan mendapat azab, sisaan yang pedih. Makanya sahabat-sahabat Rasul ketika mendapatkan kepercayaan pemimpin, mereka menangis takut. Enggak berebut ya. Kalau sekarang kan lihat TV, begitu orang jadi pemimpin, alhamdulillah sujud syukur, senang semua kan. jangan ya, Rasulullah pada takut justru. Karena itu itu itu cobaan buat mereka. Kenapa? Karena di menurut Imam At-Tabrani begitu, siksaan yang pedih. Allah tidak mengizinkan pemimpin khianat untuk memasuki surganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apalagi jadi pemimpin itu disumpah. Pemimpin itu disumpah loh. Saya waktu, aduh, benar saya pernah cerita, jadi menteri saya disumpahkan pakai Quran itu kan. Takut saya. Waduh ya Allah, takut benar kita disumpah. Dan kita ini pakai Quran, nggak boleh semua main-main. Surat Al-Baqarah di 224 kan. Nah, mari dibaca Bu. Bu, saya mau baca Bu. Ibu mau baca silakan, silakan Bu. Baiknya. Ya.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 Demi Allah. Waduh. Ngeri loh. Saya tidak makan itu uang. ini sekarang kita lihat di televisi semua bersumpah, semua pakai nama Allah, billahi taala, wallahi. Pakai sumpah terus. Wah, ini hati-hati dengan main-main terhadap sumpah ini, kan gitu Bu ya. Oleh karenanya pemimpin yang benar ketika dia melakukan sumpah satunya kata dengan perbuatan. Nah, kan begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari kandungan ibu-ibu atau cucu-cucu ibu-ibu yang ada di sini mereka menjadi pemimpin yang amanah. Apa yang ibu pelajari di rumah ini selama 4 tahun Dikeluarkan kepada cucu-cucu Anak-anak ibu supaya mereka pemimpin aman Kita rindu kepada semua pemimpin yang amanah-amanah di semua level Bangsa ini bangsa yang luar biasa Kenikmatan yang paling besar Allah berikan setelah keimanan adalah tanah air kita Kekayaannya dahsyat Minyaknya tahun 70-an melimpah Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang amanah dari dulu Maka kita ini sudah kaya raya hari ini Kan begitu tapi setiap ada pejabat pasti jadi kaya raya. Dulu mohon maaf nih, ada wirstan kita atau otak kita yang salah. Kalau kita jalan-jalan kemana, wih ini rumah siapa nih? Oh ini rumah pejabat Anu, oh pantes. Ya pejabat terang aja dia punya rumah. Padahal nggak pantas pejabat punya rumah besar-besar gitu, ya kan? Ini kerja di Anu, dia kan direktur di PT itu. Dia pantas kalau punya rumah, eh, pantas. Kan begitu. Kecuali kalau pengusaha, alhamdulillah bu ya kalau rumah ini sih bukan punya saya, ini punya orang tua pengusaha dulu ya kan, alhamdulillah saya meneruskan alhamdulillah karena Allah atau usaha. Jadi harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia dapatkan itu tadi pertanggungjawaban. Jadi mudah-mudahan insya Allah ehm, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang berusaha untuk mengatakan yang benar itu benar, yang pahit itu yang pahit. kira kira gitu. Iya. Terus bagaimana kita bisa menerapkan uh, keadilan yang kita miliki gitu tanpa harus kita bisa memanipulasi orang ataupun kita menyingkirkan orang dalam arti kata ya udah saya tidak adil dengan orang ini, yang ini biarin aja deh terserah gitu istilahnya gitu bang sulit ya sulit ya kalau kita bandingkan untuk kita paling dapat sepersepuluh aja dari Rasulullah SAW udah luar biasa teladan kepemimpinan kita siapa sih hari ini kita udah nggak ada lagi Rasulullah SAW kalau kita melihat coba lihat teladan kepemimpinan kita Rasulullah lakot kana lakum coba coba Alhamdulillah rajim saya kira ibu-ibu udah apa lakot kana lakum fi rasulat fi rasul fi rasulillahi uswatun hasanah ya jadi Sungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang, bagi siapa? Bagi orang-orang ya Rasulullah yang mengharapkan bertemu dengan Allah wal yaumal akhirah wa zakarallahu katsiran dan banyak berzikir kepada Allah. Kalau bagi orang yang tidak berzikir, yang mintanya ke dewa-dewa, yang mintanya ke orang-orang pintar, dia akan jadikan Rasulullah pemimpinnya. Kenapa? Karena dia tidak. Tapi bagi orang yang menjadikan Rasulullah pemimpinnya, akan berusaha untuk menjadikan contoh dia dalam keluarga dia. Kalau dia amanah dia akan berusaha itu. Kenapa? Karena Rasulullah memimpin dia. Atau kata Allah di sini apa? itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, yang bertemu dengan Allah. Allah luar biasa, Bu. Allah luar biasa. Allah itu Allah itu falut fatul hawadis wahdaniyah wujud bakok iam. Allah paling dulu tidak berpengurangan Allah paling akhir tidak ada akhir, Allah Maha berdiri sendiri. Ini badan ini semuanya akan kembali kepada Allah ya kan kita akan jadi litut akan makanan cacing tapi ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang percaya bagi orang yang yakin Rasulullah sebagai pemimpinnya bagi yang enggak ya tetap aja dia lewat ngaji jalan giliran apa musabako giliran ini datang pakai peci rajin duduk diam habis itu dia lupa lagi sama dia nggak pernah ngambil Rasulullah ya Allah semangat terus nih menggebu-gebu terus. Iya. <laughs> Bagaimana sih Bang kok misalnya kita sebagai orang yang istilahnya tadi dizolimi dengan merasa tidak adil ya Bu ya, apa yang harus kita lakukan terhadap Kalau diri kita? Kalau kita dizolimi? Iya. Dalam situasi seperti adil. ini Adu awal bala yal takyani wa ya'tajilani baina samawati wal ard. Dua dan bala bertarung antara langit dan bumi. Kalau dizolimi seperti ini, saya rendah-rendah iman kan orang dalam hati kan. Ya mau diapain? Ya kalau berani kuat lawan, tapi kalau tidak ya berdoa kepada Allah. Karena dua orang makbul adalah orang yang dizolimi, duanya makbul. Hati-hati pemimpin yang tahu dan menjadikan contoh Rasulullah sebagai pemimpinnya, dia akan berbuat zolim. Kenapa? Karena begitu orang dizolimi, dia akan berdoa. Naik doanya diterima Allah. Masya Allah. Oh, hati-hati nah, terhadap doa yang dizolimi kan dahsyat itu. Ya bu ya, jadi hati-hati bu, jangan jolimin suami bu, doanya makbul loh. Ya. Atau sebaliknya suami yang jolimin istri. Wah ya kan. Oh, Rasulullah itu ya, coba kita lihat. Rasulullah itu pemimpin yang sangat sederhana. Beliau sifat akhlak mulia, ya. Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an dalam segala aspek kehidupannya. Wa innik wa innaka la'alla khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung kata Allah. Jadi Rasulullah itu sangat berbudi berbudi uh, uh, luhur agung sekali. Kita ngambil 10 persennya aja udah udah dahsyat itu. Ya gitu kalau A udah mungkin A udah 40 persen kali ya. Amin, iya, iya. amin, ya nah, alamin. Baik bang, nanti kita akan lanjutkan ibu-ibu juga ya. Nanti kita akan lanjutkan masih dengan pembahasan mengenai ahli dalam Islam karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih membahas tentang adil dalam Islam. Nah Bang kalau bisa uh, kita bicara mengenai keadilan itu adalah yang penting kita yang merasa kita adil atau kita berasa berbuat adil hanya kita dan Allah yang tahu. Nah khawatirnya Bang kita sudah misalnya kita sudah berbuat adil tapi khawatirnya ujung-ujungnya menjadi ria gitu, menjadi sombong diri kita karena kita sudah berlaku adil. Nah untuk kita bisa supaya kita tidak merasa sombong untuk kita berlaku adil apa yang harus sering-sering menyebut nama Allah Ya. Saya sering menyebut alhamdulillah. Kata Allah dalam surat dua ayat terakhir, Fama bin ni'mati rabbika fahadis." Sebut-sebutlah nama Allah habis makan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi harus itu gak ada jalan lagi lain lagi teh kalau menurut saya supaya bisa berlaku adil ya seperti itu. Sebut-sebut nama Allah. Fama bin ni'mati rabbika fahadis." Alhamdulillah Lihatnya ke bawah jangan ke atas Oh orang enak, orang enak kita Alhamdulillah Yang penting keberkahan yang kita dapat Kan begitu kan Nah terakhir barangkali saya ingin memperlihatkan bagaimana saya katakan bahwa jauh sekali kepemimpinan zaman Rasulullah, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan seperti kepemimpinan zaman sekarang. Ini saya ingin beberapa kisah-kisah nyata ya, ini bukan karangan tapi ini saya sengaja tuliskan Said Hussein Al-Affani ya. Menjelaskan dalam bukunya Tartib Al-Afwa bahwa Abu Bakar Siddiq itu pemimpin sederhana, adil dalam melaksanakan tugas. Beliau mendaratkan persamaan pembagian kekayaan negara kepada seluruh rakyatnya dan ketika sakit di akhir hidupnya, beliau berwasiat agar hartanya yang hanya sedikit itu diberikan kepada pemimpin setelahnya. Coba. Jadi kalau dia sudah berakhir, pemimpin yang akan datang setelah menggantikan dia, harta dia diambil sana. Apa ada sekarang seperti itu? Jauh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis menerima wasiat Abu Bakar Siddiq itu. Beliau tahu tanggung jawabnya di masa depan jauh lebih berat. Namun begitu Umar tetap mencontoh pendahulunya untuk hidup sederhana dalam mengemban tugas negara. Karena menurutnya Allah SWT telah memuliakan umat ini dengan Islam maka tidak perlu lagi mencari kemuliaan dengan yang lain. Eh, pada waktu menjadi khalifah, pemimpin kendaraan dinas, kendaraan dinas dia, Umar bin Khattab hanya seekor unta. Pada waktu pendeta Kristen negeri Palestina Sefranus menyerahkan kunci negeri Palestina kepada pemimpin besar negara Islam, Umar bin Khattab bergantian menunggang untanya dengan pembantunya menuju Palestina dengan kendaraan dinas tadi. Gitu. Dan beliau juga mengembalikan hadiah ketika ada makanan lezat yang dikirim oleh dari Afrika. Dia bilang apa? Ini lebih baik bakal dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Subhanallah pemimpin seperti dia jangankan menerima parsel dia. Dan terima dari itu nggak nggak akan dia. Utsman bin Affan dia berbuat adil dalam menerapkan hukum Islam. Bahkan beliau dengan tegas melaksanakan hukum cambuk atas adiknya sendiri Al-Walid bin Aqabah yang telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Adik kandungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemimpin bijaksana, sederhana dan adil bertindak. Di hari raya Lebaran, makanan yang tersedia di rumahnya hanya makanan rakyat kecil berupa hidangan daging rebus bercampur daging al-khazirah karena menurut beliau menyitir sabda Rasulullah SAW seorang pemimpin itu hanya berhak menerima gaji untuk makannya dengan keluarganya dan makannya dengan tamunya Islam telah menerapkan syarat tertentu yang mesti terpenuhi pada diri seorang pemimpin agar amanah besar itu tidak menjadi ajang perebutan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan sebagai pemimpin Rasulullah SAW dan Kulafa Rasyidin itu juga pemimpin adil 2 per pemerintahan Umayyah Umar bin Abdul Aziz telah memberikan teladan yang baik dalam hidup sederhana, adil dan menjunjung tinggi sumber masa hukum. Di bawah kepemimpinan mereka, Islam menjadi maju besar dan segani. Umat Islam pada masa itu cukup hidup damai, aman dan sejahtera. Gak ada pemimpin yang seperti itu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melahirkan kepemimpinan seperti ini. Sebagai penutup ibu, tolong diisapkan yang saya dapat dari Afrika itu. Isa, gambar, ada, boleh ya? Ah, masih masih. Ya. Sebagai penutup, saya ingin memperlihatkan bagaimana betapa Allah begitu memberikan rahmat karunia kepada kita. Kita tidak seperti mereka. Mari kita lihat gambar ini. Hah? Oh, belum dipindah. Jadi mohon maaf, kita sponsor. Nanti pada kesempatan yang akan datang. Nanti kita akan bahas ya, Baik. ya. Oke. Nah, Eh, bang, kalau misalnya kita memang sudah berlaku adil supaya kita tetap menjaga keadilan yang sudah diberikan kepada kita untuk uh, eh, masalah orang banyak tadi ya, kalau misalnya memang adilan sudah baik, untuk kita su supaya menjaga supaya tidak ternodai keadilan yang sudah diberikan kepada orang lain, apa yang uh, kita harus pupuknya, bang? Ya, latar kubur atau bahkan atau bak, manusia itu melalui tahapan demi tahapan. Terus saja mau memupuk rasa adil dalam diri, ingat akan mati. Karena Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu orang yang ingat, akan mati. Mm-hmm. Ingatlah bahwa kita ini suatu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah harta yang kita kumpulkan dengan cara-cara yang tidak baik semua kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana sih kita? Apa sih kecantikan kayak teteh gini juga akan dimakan ulet nanti nih. <laughs> Kalau udah tua, kalau udah meninggal ya kan? Gak ada lah dunia ini. Apa yang mau kita cari kan gitu. Jadi itu aja teh. Bagaimana Rasulullah ketika berjalan-jalan melihat tulang di tengah lihat itu kalian akan seperti itu nanti. Ya, tulang-tulang yang uh, bangkai gitu binatang kan. Mau kembali seperti itu kok. Untuk apa kita bertikai, hantam gini kiri kanan segala macam, ya kan? Setiap hari seperti hari ini yang diperlihatkan oleh para pemimpin-pemimpin di negeri ini, baik formal maupun informal yang bertikai satu sama lain tidak pernah selesai-selesai urusannya. Satu bank aja jadi masalah terus. Ya gitu. Untung bukan bang Adi Aksa ya kan? Nah, ya kan gitu kan? Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan apa namanya syakinah mawaddah warahmah senantiasa pada ibu amin, pengajian Amin. Amin. Dan uh, mari kita amin. ciptakan keadilan dari diri kita iya, sendiri ya, teh. betul betul. Bang. Daripada suami kita, kita hmm. juga mesti adil. Iya. Jangan cuma bawa acara terus suami ditinggal-tinggal. Iya, nah, iya. Kalau dia pergi-pergi nah repot lagi ya kan. Nah, gitu kan. Iya deh. Nah, saya percaya juga sama istri saya nih. Iya. Ini banyak saya zolimi nih sebenarnya. Tapi karena dia nerima alhamdulillah, dia senyum-senyum aja. Alhamdulillah. Kira. Ya amin, amin. Belum ada yang seperti dia nih. Jangan ger ya, jangan ger ya. Saya juga punya ibu yang luar biasa, Ibu Mariam ini. Alhamdulillah. Dari kandungan beliau lah saya lahir di situ dan besar. Mm Ah subhanallah. sekarang Allah masih beri kesehatan sama iya, dia. Ya, ya. Iya, terus ya Maya, sehat terus ya. Bang, terima kasih banyak ya waktu ilmu kesempatan dan rumahnya udah dipakai pengajian di Titian Kolbu. Mbak Mira makasih ya. Ya, Ma, makasih banyak ya. Sehat terus ya, Maya. ya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi, tentunya hanya di TV One. Sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Cici Kirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.